Maka <clears throat> dijawab oleh beliau rahimahullah taala Laisa fil islami turukun sufiyatun au ahzabun. Qala Allah Ta'ala Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah وأنا ربكم فاعبدون وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال أيضا ولا تكونوا من الذين من ال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Kata beliau, tidak ada di dalam Islam turukun sufiyah, cara-cara sufi. Tidak pula ahzab, sekte-sekte. Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu yakni bersekte-sekte berpecah-pecah di dalam banyak firman-Nya. Di antaranya adalah di dalam suratul Anbiya pada ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah." Sesungguhnya ini adalah umat kalian, yaitu umat yang satu. yakni tidak berbilang. Wa ana rabbukum fa'budun, maka aku adalah Rabb kalian, maka beribadalah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman Allah Ta'ala suratul Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah <clears throat> pada ayat yang lain dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Yaitu ladina farraqu dinahum. Mereka itu musyrikin memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an sehingga mereka menjadi sekte-sekte. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Semua kelompok sekte mengatakan mereka lah yang benar, mereka yang beruntung. Dan ayat-ayat yang lain yang banyak di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dari perpecahan dan mewajibkan untuk bersatu di atas Islam, di atas tali Islam, di atas siratal mustaqim dan tidak menyimpang dari jalan siratal mustaqim tersebut kepada jalan-jalan yang lain. <clears throat> yang Allah taala firmankan hal tersebut di dalam suratul An'am ayat 153 yang sering kita nukilkan atau kita bacakan <clears throat> yang akan disebutkan oleh asy rahimahullah taala dengan menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang masyhur <coughs> yaitu dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggaris satu garis dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Hada sabilullah." Garis ini adalah jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian beliau menggaris garis-garis yang lainnya di kiri dan kanannya. Kemudian beliau bersabda, "Hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan yakni yang menyempal jalan-jalan yang miring <clears throat> yang keluar dari jalan yang lurus siratal mustaqim kata beliau laisa minha sabilun tidak ada satupun dari jalan-jalan yang menyempal itu tadi illa alaihi syaitan melainkan atasnya ada syaitan yang yad'u ilaihi yang menyeru kepadanya Nah, jadi setiap jalan-jalan yang menyimpal itu adalah ada syaitan yang memanggil-manggil, yang membujuk, yang menyeru untuk seseorang masuk di dalamnya. <coughs> Kemudian <coughs> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala di dalam suratul An'am ayat 153. <clears throat> Jadi ayat ini sangat jelas penunjukan dan pendalilannya sesuai dengan yang Rasulullah tafsirkan sendiri alaihi salatu wassalam dalam hadis yang mulia ini. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anna hadza sirati mustaqiman. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan yang lurus ini. Jadi jalan yang lurus yang digaris oleh Rasulullah tadi. Garis yang panjang, lurus. Kemudian Allah taala berfirman wala tattabi'us subul jangan kalian mengikuti jalan-jalan kecil, yakni yang di kiri kanannya tadi. an karena itu menjadi sebab perpecahan kalian dari jalan Allah taala dari jalan yang lurus. Naam. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Ya, tidak berbilang Adapun jalan-jalan kebatilan itu banyak. Banyak jumlahnya. Adapun jalan kebenaran hanya satu barakallahu fikum. Yaitu siratal mustaqim. <clears throat> yang kita minta senantiasa di dalam suratul fatihah. Idina siratal mustaqim. Nah, ya Allah Ta'ala jelaskan siratal mustaqim itu telah ditempuh oleh orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang sesat dan dimurkai Allah. Allah tafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69 orang-orang yang telah menempuh siratal mustaqim itu adalah yang mendapatkan nikmat yaitu dari kalangan para nabi, sedekin syuhada dan solehin. Maka di sini dalil bahwa kita wajib mengenal mereka agar kita bisa berada di atas siratal mustaqim karena mereka telah mendahului kita semua barakallahu fikum dan mereka benar-benar memahami siratal mustaqim itu yaitu siddiqin, syuhada dan as-solihin. Dan para ulama menafsirkan bahwa tentu sedekin syuhada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat yang berjihad di jalan Allah Taala. Nam, yang mati syahid di dalam berbagai medan perang. Mereka adalah sedekin dan syuhada. Nah. Kemudian as-solihin mereka orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi dan siddiqin syuhada dengan ikutan yang benar. Mereka itu orang-orang soleh. Dan zamannya tidak terbatas ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang benar-benar mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat-sahabatnya, siddiqin dan syuhada, maka mereka itu orang-orang soleh. Yang Allah telah firmankan di dalam surah Taubah ayat ke-100. Wattabi'u as-sabiqun al-awwaluna al muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bihsan. Yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat, muhajirin ataupun ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar. Jadi wattabaulladina tabauhum bi ihsan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan ihsan segala hal dalam Islam ini dalam khususnya akidah tauhidnya dalam ibadahnya hukumnya dalam hukumnya di dalam sirahnya dalam seluruh hal mereka berupaya meneliti jalan para sahabat atau para salaf yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah yaitu para sahabat sahabat beliau kemudian dua generasi setelahnya yaitu Tabi'in dan Tabi'in dalam riwayat di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik manusia adalah di zamanku yakni para sahabat Rasulullah bersama Rasulullah kemudian setelahnya para tabi'in kemudian setelahnya yakni tabi tabi'in ini as solihun Orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga generasi ini dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang baik sampai hari kiamat. Maka dia masuk di dalam surat Taubah Walladina taba'uhum bi ihsan. Apa janji Allah taala kepada mereka dalam surat Taubah ayat ke-100 bukan saja para sahabat tapi juga walladina taba'uhum bi ihsan <clears throat> orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang sempurna. Bukan sebagian-sebagiannya saja. Seperti sebagian mereka mengatakan, kita ambil akidahnya saja dalam dakwanya tidak. Ya, kita ambil akidahnya saja, tapi dalam dakwanya kita buang. Ya, kita tinggalkan karena dakwah mereka jumud, kaku dan sempit. Ya, itu sebagian mereka mengucapkan demikian terhadap para sahabat atau para tabi'i dan tabi tabi'in. Naudzubillah, ini orang-orang yang di atas ngeyel ya dan di atas penentangan. <clears throat> Yaitu orang-orang yang mulhid, yang yulhid, ya melakukan penentangan terhadap nas-nas Al-Quran atau hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barakallahu fikum Siratul mustaqim ditafsirkan sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam An-Nisa 69. Mereka itu adalah para nabi siddiqin syuhada dan as-solihin. Dan as-solihun adalah orang-orang yang mengikuti para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, sampai hari kiamat mereka itu diridhoi oleh Allah, mereka ridho kepada Allah, disiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Demikian Allah janjikan di dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang eh, orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim Allah Subhanahu wa taala memberi berita gembira kepada mereka. Diberi motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu selalu sedikit jumlahnya. Selalu gorib dan asing. <coughs> Sehingga Allah Ta'ala dalam suratul Ma'idah memberi motivasi kepada mereka. Dengan seruan Allah, Ya ayuhalladzina amanu, la yadurrukum man dalla tadaitum. Nah, hai orang-orang yang beriman, jangan engkau merasa termadorotkan dari orang-orang yang sesat atau yang menyimpang. Selama kalian istiqomah di atas petunjuk, yakni di atas siratal mustaqim, di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala dan di atas petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan praktik dan pemahaman para salaf dari kalangan siddiqin dan syuhada dan as-salihin. Maka tidak madarat bagi kalian. Tidak madarat bagi kalian barakallahu fikum. Naam. Uh, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Afwan, awalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian diri-diri kalian la yadurrukum man dhalla Tidak memadaratkan kalian orang-orang yang menyelisihi kalian. Selama kalian berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Uh, ayat ini ya disebutkan oleh para ulama Ya, ayat ini terkait dengan orang-orang yang gharib, ghurabah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis tentang ghurabah dan keutamaan mereka. Yaitu badal islama badal islamu ghariban wa sayaudu kama badaa fatuba lil ghurabah. Bahwa Islam datang di awalnya dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing dan surga bagi orang-orang yang asing dan terasingkan. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka orang-orang yang asing?" Maka Rasulullah menjawab, Alladina yuslihuna 'inda fasadin nas," yaitu orang-orang yang selalu soleh dan membuat kemaslahatan kesolehan pada orang lain di tengah-tengah rusaknya manusia. Di tengah-tengah rusaknya manusia, yakni kerusakan yang merajalela, tapi dia menyendiri, dia istiqomah di atas petunjuk Allah Ta'ala. Nah, dalam riwayat yang lain, yaitu mereka itu unasun qadilun fi unasin kathir, kathirin. Alladhi yuti'uhum, alladhi yu'asihim aksar mimma yuti'uhum orang-orang yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah mayoritas manusia. Yang bermaksiat kepada mereka mayoritas daripada yang mengikutinya. Nah, ini guroba. Dalam riwayat yang lain, an-nuza'u al qabail yaitu kelompok kecil an Nuzah disebutkan para ulama seperti rohat tiga empat, lima orang, kelompok kecil yang bisa dihitung dengan jari. Ya, di tengah-tengah manusia dari satu kabilah kepada kabilah yang lain selalu diusir karena asing di tengah-tengah manusia dari ajaran yang mereka bawa. Kenapa dia asing? Karena manusia meninggalkannya Ya. Manusia jauh dari ilmu, kemudian mereka meninggalkan ya untuk mengenal agama Allah taala. Sehingga mereka ya terbiasa dengan penyelisian terhadap syariah dan sudah menjadi adat budaya dan seterusnya ketika ada orang-orang yang menegakkan syariat Allah istiqomah di atasnya, maka menjadilah dia asing. <coughs> Nah, walhasil barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menghibur dan memotivasi orang-orang yang istiqomah di atas siratal mustaqim ya yang menunjukkan bahwa mereka itu jumlahnya sedikit dan selalu di tengah-tengah kerusakan mayoritas manusia. Nah, Barakallahu fikum. Maka istiqomah itu berat. Ya. Perkaranya berat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah taala di dalam surah Hud, "Fastaqim kama umirta." Istiqomalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintahkan. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahwa <clears throat> ma nazala suara min al-Qur'an allati ashaqqa alaihi salatu wassalam ala nabiyina alaihi salatu wassalam min hadhil ayah. Bahwa tidak turun Al-Quran, ayat-ayat surah-surah dalam Al-Quran yang paling berat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam illa hadhil ayah, melainkan ayat ini, yakni dalam surah Hud ayat 112. Nah, kemudian beliau menukilkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyabatni Hudun wa akhawatuha. Telah memberatkan aku surah Hud dan yang semisalnya. Yakni firman Allah Ta'ala terkait dengan istiqomah. Seperti dalam surah Fusilat. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan mengikrarkan Rob kami adalah Allah kemudian istiqomah di atasnya maka para malaikat-malaikat Allah turun memberi berita gembira memberi motivasi jangan bersedih jangan takut. Ya. Jangan kalian bersedih dan jangan takut. <clears throat> Maksudnya walaupun manusia meninggalkanmu, menyelisihimu, mengancammu, maka jangan sedih dan jangan takut. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah perwalian kalian. Allah memberi berita gembira dengan surganya menjadi perwalian kalian di dunia dan di yaumul akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Yani Allah beserta para malaikat-malaikatnya menjadi perwalian orang-orang yang istiqamah. Naam, menjadi perwalian Allah dan para malaikat-malaikatnya terhadap orang-orang yang istiqomah di atas agama Allah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulnya dengan pemahaman dan praktek para salafun soleh, pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Nah, maka mereka itu barakallahu fikum <clears throat> yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walhasil perkara istiqomah adalah perkara yang berat nah membutuhkan juhud dan konsekuensi yang harus dilalui, dihadapi dengan berbagai ujian-ujian sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun perintah untuk istiqomah beliau merasa hayat yang paling berat untuk diwujudkan. Karena memang konsekuensinya berat barakallahu fikum. Ya, apalagi di zaman-zaman kita sekarang yang fitnah semakin meluas, semakin menyebar dan semakin banyak ya semakin banyaknya kesamaran-kesamaran, banyaknya dai-dai, para ulama-ulama su, ulama-ulama yang jelek. Nah, jadi saya menyebut ulama yang jelek bukan dari saya pribadi tapi ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada ulama rabbaniyin ya, ulama-ulama yang mendidik dengan Al-Quran dan Sunnah kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, ada ulama-ulama yang buruk yaitu yang mengajarkan hal-hal yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu disebut ulama as-su. Nah, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang yang berilmu, ulama-ulamanya Yahudi, ulama su, Ya, dan juga ulama-ulama dari ahlul bid'ah. Barakallahu fikum yang menyeru kepada kesyirikan, kepada bid'ah, menyelisih sunnah dan berbagai kemungkaran, khurafat. Maka mereka itu ulama su. <clears throat> semakin banyaknya para ulama-ulama su ini semakin menyamarkan ya kondisi umat Islam. Sehingga membutuhkan juhud untuk bisa keluar dari subhat dan selamat darinya ya yaitu dengan mengenal ulama-ulama atau yibun rabbaniyun siapa mereka ulama-ulama yang baik yang bertakwa kepada Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah Ya Allah Ta'ala firmankan, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, maka membutuhkan juhud untuk kita mengenal mereka. Barakallahu fikum dan mengenal uh, referensi-referensi uh, referensi -referensi yang ditunjukkan oleh mereka. Kitab yang mana yang kita harus merujuk dan membacanya. Nah, ya di zaman sekarang ya banyak kitab tafsir misalnya diterjemah dalam bahasa Indonesia. Itu yang menyimpang. Adapun tafsir yang lurus jarang terjemahannya. Ya. Seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir. Ya alhamdulillah ada terjemahannya. Ya, tapi mungkin tidak semua. Ya. Atau tafsir yang singkat alhamdulillah juga sudah ada terjemahannya Abdurrahman is rahimahullah Nah, tapi di sana ada tafsir yang nyeleneh, yang penuh dengan kebatilan, yang sangat merajalela. Terjemahannya disebarkan, dicetak banyak-banyak. Yaitu tafsir fi dhilalil Quran. Yang ditulis oleh Sayyid Qutub. Nah, ini para pemuda Islam sangat getol dan gemar dengannya. Bahkan sebagian da'i-da'i yang mengaku al sunnah membelanya. Ya, saya Kutub ini penerusnya Hasan al-Banna dengan kelompoknya Ikhwanul Muslimin. Sampai hari ini di Mesir, sekarang diketuai oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya, yang berfatwa dengan fatwa yang tidak mengandung rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> nah. Ya sampai mengandung pengelokan terhadap Allah. Di khutbah Jumat dia mengatakan, walaupun Allah turun di bumi Palestina, maka pemilu tidak akan dimenangkan oleh kaum muslimun, tetapi Yahudi akan menang. La haula wa la quwata illa billah. Nah, Al-Imam Ibn Uthaymin ditanya, bagaimana ucapan ini ya Syekh? Syekh Salih Al-Uthaymin rahimahullah ya, imam besar di zaman kita. Beliau ditanya tentang khutbah Al-Qardawi ini. Beliau mengatakan, ini ucapan kufur, tetapi pelakunya istitab wa illa fakutin. Pelakunya dimintai tobat, kalau tidak mau bertobat maka dibunuh. Kalau yang melakukannya adalah khalifah, pemerintah, presiden. Ya. Tapi untuk di zaman itu, di zaman kita sekarang itu sulit terwujudkannya barakallahu fikum. Ya. Maka mereka semua ini adalah orang-orang yang merujuk ya kepada tokoh-tokoh kekuatan muslimin seperti Said Kutub. Nah, Imam Al-Albani ditanya tentang Said Kutub dengan kitabnya Tafsir Fidilalil Quran yang menafsirkan suratul hadid dan yang lainnya wal awal wal akhir wal zahir wal batin dan seterusnya dia menukilkan ucapan-ucapan sufi ya untuk membenarkan penafsiran itu yang mengandung hululiyah bahwa Allah bisa menyatu dengan makhluknya sehingga Syekh Albani mengatakan Sayyid Kutub memiliki akidah hululiyah itu bukan dari saya dari Imam Al Albani Sampai-sampai mereka pengikutnya mencela Al-Albani. Ya. Nah, Abdullah Azam, salah satu pimpinan Ikhwanul Muslimin yang mati terbom di Mesir. Di zaman kita, barakallahu fikum. Dia datang kepada Imam Al-Albani dan mengatakan anta anta mengatakan kepada saya Kutub demikian demikian. Ya, maka saya tidak akan ambil ilmu darimu. Nah, barakallahu fikum uh, ini tokoh-tokoh di zaman kita sekarang yang memiliki ya peran besar dalam dakwah dan diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Sampai sekarang orang-orang yang ya Hamas itu semua dari kelompok pecahan-pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Ya, ISIS, Jamaah Takfir, Naam, uh, Hizbut Tahrir, dan seterusnya dari jenis-jenis mereka muncul para terorisme terorisme dari pendidikan mereka semua kebanyakan berasal dari kitab Syekh Kutub Quran Nah, yang mengkafirkan pemerintah, masyarakat kaum muslimin dihalalkan darahnya. Ya. Dan itu ditulis oleh para ulama kita yang paling besar peranannya dalam masalah ini adalah Imam Al-Allamah Profesor Dr. Rabi bin Hadi Ibn Umair Al-Madkhali Hafidahullah Ta'ala. Beliau ulama besar yang masih hidup sekarang di Madinah, mukim di Madinah, akan tetapi beliau sudah mencapai hampir 100 tahun umurnya, 90 lebih. Ya. Uh, dan beliau masih hidup alhamdulillah semoga Allah memberkahi beliau dan memberkahi umur beliau. Nah, dan melindungi beliau dari segala kejelekan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena juhud beliau yang begitu besar dalam permasalahan ini, sehingga beliau mendapatkan pujian dari Imam Al-Albani, Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, namun dari sebagian orang-orang sekarang mencelah beliau. Ya, memuji si Albani, memuji Bas, memuji Ibnu Utsaimin, memuji ulama-ulama yang memuji Syekh Robi, tapi mereka mencelah Syekh Robi. Ya, untuk supaya tidak dibaca kitabnya dan tidak diikuti fatwa-fatwanya. Nah, terkait dengan kelompok-kelompok ini tadi dan tokoh-tokoh yang harus dijauhi agar kita bisa istiqomah di atas siratal mustaqim dan selamat dari berbagai pengkaburan-pengkaburan akidah, ibadah, hukum dan yang lain-lainnya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan insyaallah taala <clears throat> pada pertemuan Eh, berikutnya. Nah, dan sebelum saya tutup, Afwan, saya ingin mengingatkan sekali lagi uh, kepada para duat khususnya, ya, yang mereka ini mengatasnamakan dakwah dengan sunnah, ya. Namun tidak jarang kita dapati mereka mendukung pemikiran-pemikiran Syekh Kutub dan yang semisalnya. Tapi mereka berdakwah dengan sunnah, berjenggot singkerang, mengangkat mata kaki, kemudian membaca kitab-kitab akidah, menukil Imam Al-Albani, menukil Ibnu Bas, menukil Ibnu Thaimin, dan seterusnya. Tapi mereka mendukung pemikiran takfiri itu tadi. Sering yang saya contohkan pada antum, ya, praktek yang terjadi di zaman kita sekarang. Upaya untuk menjatuhkan presiden di 2012 saya sendiri didatangi seorang intel yang dia punya semangat terhadap dakwah ini, sunnah. Namun diperintahkan oleh ustadz-ustadznya untuk menghadiri di Jakarta untuk menggulingkan Pak Jokowi. Itu pemikiran khawarij, takfiri. Dan itu dilakukan oleh ikhwan, oleh ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah. Dan itu ma'ruf, difatwakan. Dan mereka pergi ke sana. Menghadiri pertemuan itu. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam Maka terakhir lagi sekarang pemilihan calon presiden ya terhadap Pak Prabowo. Prabowo menteri. Ya, posisi menteri barakallahu fikum. Presiden apa pemimpin penguasa. Ya, ini yang saya khususkan pada orang-orang yang dai, ya. Yang bukan dai yang belum paham itu suatu hal yang wajar karena belum punya ilmu. Tapi mereka ini punya ilmu. Mereka menyelisihi karena punya pemikiran yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran khawarij ini tadi. Ya. Kalau awamul muslimin mereka belum membaca, belum tahu referensi, belum tahu ulama, tapi mereka ini paham sekali. Bahkan teman-teman saya menuntut ilmu bersama, baik di Jamiah Islamiyah ataupun di Kendari sini. Nah, tapi mendakwakan kepada hal tersebut. Ya. Mengajak kepada para pemuda. Dan subhanallah, itu terbukti. Ya, sampai Intel datang kepada saya, kepada kami untuk mengajak supaya mau berkumpul. Ya, begitu pula cara-cara dalam dakwah misalnya di Kubro ya, ada orang-orang Syiah masuk di sana. Cara mereka dalam menghadapi itu dengan cara khawarij. Ya, berkumpul bagaimana untuk apa? Menghalang ya misi orang-orang Syiah ini tadi dengan cara perkumpulan yang bisa menimbulkan apa? Pertumpahan darah barakallahu fikum. Itu tidak demikian cara berdakwah, hikmah dakwah. Ya. Dakwah sangat menjauhi hal-hal yang bisa menjadi pertumpahan darah, ya, adanya sentuhan-sentuhan, ya, maka dakwah hikmah tidak demikian. Dakwah dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan menulis, dengan khutbah-khutbah, dengan ceramah majelis seperti ini, bukan dengan mengumpulkan massa, ya, untuk kemudian menghalangi dengan cara seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, ya, Imam Ahmad ibni Hanbal, Imam Sunnah, ya, beliau didatangi oleh muridnya untuk menentang ya kebijakan pemerintah pada waktu itu Al-Qur'an dalam makhluk undang-undang kafir. Bahkan Imam Ahmad dipaksa untuk mengucapkan itu di penjara dan dicambuk. Datang manusia yang tidak berbilang jumlahnya, tidak terhitung saking banyaknya mau siap membela Imam Ahmad. Ya. Tapi Imam Ahmad mengatakan isbir. Disuruh bersabar. Ya, tidak diperintahkan untuk melakukan perlawanan ya untuk melakukan pertumpahan darah sama sekali tidak dalam keadaan Imam Ahmad dipenjara dan dicambuk beliau suruh bersabar jangan Islam tidak begitu Islam mengajarkan ilmu ya Al-Qur'an dan Sunnah bukan dengan mengumpulkan massa abadan nah ini satu ciri yang menonjol bahwa dakwah itu adalah dakwah yang telah terpengaruh dengan pemikiran takfiri. Ya. Nah, dan kita tahu tokoh-tokoh mereka di Saudi yang dipenjara oleh pemerintah Arab Saudi menjadi tahanan politik, kemudian setelah itu keluar. Ya, kita tahu barakallahu fikum yang dielu dan disanjung-sanjung oleh mereka. Ya, Ait Al-Qarni, Safar Hawali, Salman Al-Auda dan seterusnya.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 Akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.